Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan kita ulangi sedikit kemarin yaitu halaman 225 itu mengenai cabang daripada kaidah bahwasanya tradisi atau adat istiadat itu terkadang bisa jadikan patokan hukum kalau tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat kata beliau, "Wa min dzalika al-hukmu bil yad wal mujarat liman kana bi yadihi 'ainun yatasarrafu fiha muddatan tawilah tasarruf al-mullak." Bi anna lahu 'amalan bil 'urf illa bi niyatin tashhad bi khilafi dzalik. Termasuk dari cabang kaidah tersebut adalah yaitu menghukumi kepemilikan dengan tangan maksudnya dimiliki wal mujarah yaitu dengan perlakuan yang dia lakukan terhadap apa terhadap orang yang dia itu di tangannya ada benda atau sesuatu dia menggunakan dalam jangka yang sangat panjang seperti seperti apa penggunaannya orang yang memilikinya. Yang seperti ini nanti dikembalikan ke uruf atau tradisi. Nah, maksudnya itu barang yang dia gunakan, nah barang yang dia manfaatkan dalam jangka waktu yang sangat panjang tersebut milik siapa? Karena sudah kita lewati kemarin kepemilikan itu kan bisa berpindah dengan berbagai macam cara. Pertama mungkin hadiah, ya enggak? Misalkan antum punya taruhlah motor dihadiahkan ke si fulan, kan kepemilikan berpindah. Atau dengan cara apa? transaksi jual jual beli. Jual beli juga berpindah nanti. Barang yang antum jual dibeli orang lain, berpindah. Paham ya? Atau nah barakallahu fikum kepemilikan yang tidak sah. ini seperti apa? mencuri. Itu kelihatannya seakan-akan berpindah barangnya tapi kepemilikan tersebut tidak sah. Nah, kita lihat bawah itu. Hadi mas'alatun muhimmatun idza kana hadzal Nah, milk di insan yatasarraf fihi tasarrufal mulak fi amla fi amlakihim fi amlakihim bi ta'jirin wa istighlal wa dzalik. Ini permasalahan yang penting. Apabila kepemilikan ini berada di tangan seseorang yang dia itu menggunakan barang tersebut seperti cara menggunakannya pemilik barang. Maksudnya itu benar-benar barang itu dia gunakan seperti seakan akan milik dia sendiri gitu ya. Nah, baik ditakjir, baik dia itu takjir menyewakan, wastighlalin atau mungkin nah barakallahu fikum menggunakan apa? Nah, menggunakan barang tersebut lebih Sumbat ja'a insanun wa kana yashahiduhu yatasarraf fi milik milk faqala Tiba-tiba barang yang sudah dimiliki orang lain tadi itu dia gunakan, datanglah orang Tiba-tiba datang orang, dia menyaksikan kalau barang itu digunakan oleh nah barakallahu fikum orang lain tapi sesuai dengan kepemilikannya. Maksudnya sudah dimiliki orang lain kemudian datang orang ngomong, hadali, ini punyaku." Maksudnya ada orang ngaku-ngaku gitu loh. Padahal barang ini sudah digunakan sama si fulan. Fa inna da'wahu hadza la la tusma maka tuduhan ini atau pengakuan ini enggak didengarkan, enggak usah didengarkan. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah hatta law ata biwasiqah Kalaupun orang yang mengaku-ngaku miliknya tadi itu mendatangkan dengan wasiqah semacam eh, barakallahu fikum kertas bukti gitu ya. Ewa. Ana hadza al-milk li jaddihi bahwasanya kepemilikan ini milik kakeknya. Au ma asbah dzalik atau yang semisal itu fa innaha la tusma, maka enggak usah dengar. Tidak perlu didengar yang seperti itu. nanti intiqal al-mulki nanti intiqal al-milki asbabuhu katsirah. Karena perpindahnya kepemilikan itu sebabnya banyak sekali. Ya enggak? Seperti mungkin sebabnya karena dihadiahkan atau sebabnya karena na'am barakallahu fiikum hafizakumullah jual beli atau yang semisalnya na'am. Kita lihat sini. Wa yahtamal an hadhihi al-wathiqah nusiyat 'inda intiqalil milk wa wujidat ba'da dhalik. Bisa jadi kertas bukti ini na'am barakallahu fiikum dilupakan ketika berpindahnya kepemilikan tadi itu sehingga terlupakan kemana gitu nah ketika setelah itu barulah dijumpai ditemui ternyata ada surat tersebut tapi surat ini kan namanya surat itu kan bisa dibikin-bikin ya untuk mengaku-ngaku biar seakan-akan barang itu milik dia fala yumkin an tungza amlakun nas bimithli hadza maka enggak mungkin tiba-tiba langsung mengambil milik orang dengan cara seperti ini kalau udah milik orang ya jangan diambil lagi karena udah miliknya gitu loh. Walaupun dia dengan surat resmi lah taruhlah ini misalkan surat resmi yang dia bikin Naam barakallahu fikum misalkan bermaterai lah kepemilikan tapi kan udah milik orang lain itu loh. Seperti itu. Naam. Wa yaqulu rahimahullah law annana naza'na amlaka an-nas bi mithli hadha la hasala fi hadha dharrun katsir 'ala an-nas. Kalau seandainya Nah barakallahu fikum kita bisa mencabut kepemilikan yang ada pada manusia dengan cara seperti ini, niscaya akan terjadi apa? Bahaya yang besar yang akan menimpa manusia karena masing-masing akan mengaku-ngaku nanti. Paham ya? Masing-masing akan mengaku-ngaku. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Ayo. Mahum salah ya. Jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalau ada sudah barang itu sudah ada di tangan orang, sudah jadi miliknya, itu walaupun berbagai macam cara dia ingin mengambilnya dengan cara mau kertas bermaterai atau yang semisalnya, kalau belum sah nah, atau transaksi jual beli atau hadiah atau yang semisalnya tidak bisa diambil. Jadi benar-benar nam kepemilikan itu kalau sudah dimiliki orang ya sudah miliknya. Sampai dia mungkin menjualnya atau mungkin dia menghadiahkannya, barulah pindah apa kepemilikan tersebut. Berikutnya, wa min furu'iha ar-ruju' ila al-ma'ruf fi nafaqatiz zawjat wal aqarib. Ini penting juga nih. Termasuk cabang daripada kaidah tersebut adalah kembali kepada urf tradisi mengenai apa? menafkahi para istri dan juga kerabat dekat. Nah, jadi mengenai menafkahi para istri dan kerabat dekat itu kembali ke urf tradisi. Berapa nilainya, berapa harta yang harus dia Nah, barakallahu fikum berikan karena posisinya apa barakallahu fikum yang namanya uruf tradisi itu memang benar-benar bisa jadikan sandaran itu ya, selama tidak berseberangan dengan dalilan itu na'am. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bawah itu Kata beliau, "Hal al-mu'tabar fi nafqat fi nafqat az-zawjat, fi nafqat az-zawjat hal az-zawj atau hal zaujah au halihima jami'an. Ini penting juga. Apakah yang jadikan patokan di dalam ngasih nafkah istri-istri itu adalah keadaan suaminya yang jadi tolak ukurnya atau keadaan istrinya atau keadaan kedua-duanya? Maksudnya gini. Istrinya taruhlah orang kaya. Apakah suami tetap wajib ngasih nafkah gitu loh? Ataukah ngasih nafkah itu kalau istrinya miskin, suaminya kaya? Atau dua-duanya dilihat? Nah, barakallahu fikum. Kesimpulannya nanti bahwasannya mau istrinya keluarga kaya ataukah kaya ataukah miskin, yang namanya suami wajib ngasih nafkah kepada istrinya sesuai dengan kadarnya kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Taruhlah seandainya dia misalkan suaminya penghasilannya lumayan banyak, otomatis dia ngasihnya sesuai dengan kadarnya kan gitu, sesuai dengan kadarnya yang dipandang uruf itu bagus dan juga ma'ruf kan itu. Nah, dan lihat al-jawab ila al-mu'tabar hal az Ada khilaf, ada perselisihan. Jawabannya kata beliau, ada yang mengatakan al-mu'tabar yang jadikan patokan dianggap itu adalah keadaan suaminya. Ya suaminya itu yang dinilai sehingga dia nanti ngasih nafkah kepada istrinya. Nah, fa in kana ghaniyan fa alaihi nafqatun ghaniyin. Kalau seandainya suaminya itu kaya, maka wajib bagi dia ngasih nafkah seperti orang kaya. Jadi ngasih nafkah yang banyak gitu masalahnya. Wa in kana faqiran lam yalzamhu illa nafqatu faqir. Kalau seandainya suaminya itu fakir, tidak ada kewajiban bagi dia kecuali ngasih nafkah ya seperti ngasih nafkah orang fakir. Wa hadzal qaul huwa sahih. Ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau. Ucapan inilah ucapan yang benar. Pendapat inilah pendapat yang dilihat kondisinya. Melihat kondisinya. Jadi tetap ngasih nafkah, mau kaya atau miskin, suami wajib ngasih nafkah pada istrinya. Paham itu maksudnya ya? Kalau suaminya kaya berarti dia ngasih nafkah ya sesuai dengan kadar normalnya orang kaya bagaimana? maksudnya? Kalau dia posisinya miskin, fakir suami ini, yang ngasih nafkah sesuai dengan kadarnya bagaimana kalau na'am kalau fikum ukuran orang miskinan itu. Paham belum ini? Ya, misalkan taruhlah Nah, suaminya miskin, suaminya fakir, kerjaannya pas-pasan. Apakah mungkin dia ngasih nafkah istrinya langsung banyak gitu seperti orang kaya kan nggak mungkin. Sesuai dengan kadarnya. Kemudian kalau suaminya kaya, orangnya bisa dikatakan uangnya melimpah kata katarola. Itu kan dia nggak mungkin juga ngasih istrinya cuman sedikit seperti ketika ngasih orang miskinan itu. Ya sesuai kadarnya intinya kembali ke uruf tradisi tadi itu. Nah, ma'rufnya bagaimana? Kita lihat sini. Wa huwa madalla alaihi al-Qur'an al-Karim fi qouli ta'ala liyunfiq dzu min sa'atihi. Ini sebagaimana yang tundukkan dalam Al-Qur'anul Karim yaitu dalam firman Allah taala liung dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya orang yang memiliki keluasan harta itu menginfakkan dari keluasan harta tersebut. Apa maksudnya ya? Jadi orang yang memiliki keluasan harta hendaknya dia apa? menginfakkan Nah, barakallahu fikum keluasan harta tersebut kepada yang berhak untuk mendapatkannya karena didahulukan yang paling utama itu keluarganya dulu. Setelah itu baru kerabatnya, baru yang paling dekat. Jangan langsung orang lain dulu. Nah, kan sudah kita lewat dengan ancamannya kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Cukuplah suatu dosa bagi seorang yang dia itu menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Jadi mau enggak mau enggak senapkah walaupun sedikit. Secara uruf tradisinya kan itu nah. Kalau kita misalkan kembali ke uruf misalkan nah rata-rata sekian itu rata-rata itu yang kita jadikan patokan. Jangan kita ngasih naam tidak apa tidak sesuai dengan uruf atau tidak sesuai dengan perkara yang ma'ruf. Kita lihat. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang sudah ditetapkan rezekinya maka hendaknya dia menginfakkan dari apa yang Allah Taala berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha illa ma ataha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membankan suatu jiwa kecuali apa yang dia kecuali apa kecuali apa yang na barakallahu fikum yang sudah didatangkan kepadanya. Jadi semampunya, semampunya. Fal Qur'an qaddala ala anna al-wajib 'ala az-zawj an yunfiq bi halih. Ini penting ini. Walaupun sebagian kita mungkin belum berkeluarga tapi penting ini. Maksudnya bagaimana? Ini Al-Qur'an ini menunjukkan bahwasanya wajib atas suami menafkahi sesuai dengan keadaannya. Menafkahi istri sesuai dengan apa? keadaannya. La ifrat wala tafrit. tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Intinya bertanggung jawab. Jadi suatu ketika antum atau kita punya taruhlah punya anak perempuan ingin mencarikan menantu itu jangan andalannya itu yang uangnya banyak, banyak pekerjaannya, pekerjaannya mapan bukan tanggung jawab. Paham ya? Itu penting sekali tanggung jawab itu. Nah, kalau uangnya banyak enggak tanggung jawab sama aja. Iya enggak? Atau taruhlah dia pekerjaannya mapan, sudah punya pekerjaan tetap tapi enggak tanggung jawab. Tapi tanggung jawab ini yang penting ini. Tanggung jawab itu maksudnya ada sedikit dirasakan bareng-bareng, ada banyak alhamdulillah syukur dirasakan bareng-bareng, dia bertanggung jawab itu loh. Ngasih nafkah kepada enam istrinya, kepada anaknya itu yang paling bagus tipe suami seperti itu. Tapi kalau cuma ngandalkan pekerjaannya mapan belum, punya pekerjaan apa ya? Itu kurang tepat. Paham ya? Karena kalau orang memiliki jiwa tanggung jawab itu dia mau bekerja. Paham ya? Bukan istilahnya nyari Bukan istilahnya apa? Punya pekerjaan belum? Bukan, tapi dia mau bekerja. Karena dia merasa apa? bertanggung jawab. Nah, nah menafkahi istri, anak atau yang semisalnya. Kita lihat di sini. Kata beliau, fa idza kana mu'siran fa hiya ghaniyatun falaysa 'alaha al-haq an tutalibahu bi nafqatin ghani. Ini penting sekali ini. Ini nasihat untuk siapa? Nasihat untuk istri. Kalau seandainya suami itu mu'siran, hidupnya itu sulit, kesusahan, nyari nafkahnya pas-pasan atau rona. Dan istrinya ini orang kaya, kan bisa juga seperti itu kan? Istrinya keluarga kaya, bisa juga nggak? Bisa. Nah, maka tidak ada hak nah bagi istri tersebut untuk meminta kepada suami dengan nafkah seperti orang kaya. Belum. Jadi melihat apa? situasi, kondisi dan tempatnya. Jadi kalau misalkan istrinya kaya lah taruhlah, suaminya pas-pasan jadi intinya pengertian gitu istilahnya. Jadi jangan istri ini meminta kepada suami minta nafkah seperti nafkahnya orang kaya gitu Melihat kondisinya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana e, keadaan eh, suaminya itu. Ini bagus sekali rincian ini ya. Apabila suaminya muksiron, kesulitan, masih kesulitan mungkin mencari nafkah pun pas-pasan, wahya ghaniyah. Kemudian istri itu kaya, salah hal hak Maka tidak ada hak bagi perempuan tersebut, bagi istri tersebut Antutali bahu binafqati ghaniyin. Untuk meminta kepada siapa? Kepada suami tersebut dengan nafkah orang kaya. Lalu terus bagaimana? Meminta dengan nafkah yang sesuai keadaannya gitu loh. Amlum. Jangan misalkan suaminya sudah sulit kerjanya, kemudian juga pas-pasan, kemudian istrinya malah minta apa? Dibelikan pesawat misalkan. Contohnya kan terlalu besar. Eh, seperti itu maksudnya. Maksudnya di meminta dengan kadarnya gitu ya, sesuai dengan kadarnya, keadaannya. Jadi saling pengertian. Lianna la satu karena suaminya enggak akan mampu gitu loh. Enggak eh, akan mampu memenuhi keinginan istri tadi itu. Nah, makanya yang namanya pengertian itu bagus sekali. Mau suami istri itu kalau pengertian itu insya Allah jalan lancar insyaallah. Bismillah. Paham ya? Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pengertian. Yang suami tanggung jawab, yang istri dan suami juga suami istri pengertian. Itu insya Allah akan apa? Terwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika adanya sedikit juga pengertian ketika banyak juga pengertian bagaimana cara menerapkan dan juga pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Paham ya? Pemasukannya taruhlah sepekan taruhlah sepekan 350 ribu lah taruhlah gitu ya. Kalau kerja bangunan ya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, dia mengeluarkannya 400 ribu. Berarti utangnya 50. Jangan. Harus pandai-pandai apa? Mengatur siasat. Siasat itu diterapkan dari semua perkara. Mengsiasati harta disiasati. Paham ya? Makanan pun disiasati ya enggak? Bagaimana caranya ini cukup satu pekan itu Harus ada siasat itu. Kalau enggak ada siasat wah bahaya. Paham ya? Numpuk hutang nanti kan itu. Jadi upayakan semaksimal mungkin kalau tidak terpaksa jangan hutang. Paham ya? Caranya bagaimana? Pandai-pandai mengatur siasat itu, siasati. Uang segini kira-kira cukup enggak untuk sekian? Nah, bagaimana biar cukup? Disiasati. Bisa semuanya. Paham ya? Intinya apa? Suami tanggung jawab, suami istri pengertian. Insya Allah itu kunci daripada di antara kunci-kunci yang ada untuk terwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita lihat di sini. Waktu kalau Allah Ta'ala dan sungguh Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah Ta'ala tidaklah membebankan suatu jiwa kecuali apa-apa yang telah datangkan kepadanya. Jadi semampunya. Wakila al-mu'tab ini pendapat yang pertama ya, pendapat yang kedua, wakila al-mu'tabar halaz zaujah. Yang jadikan patokan itu keadaan istrinya. Istrinya kaya atau miskin. Nah, itu jadi patokan katanya. Wa qila al-mu'tabar halahuma al-mu'tabar haluhuma jami'an. Ada yang mengatakan yang dijadikan patokan keadaan dua-duanya. Suami istri dilihat kaya atau miskin. Jadi dua-duanya. Kalau pertama tadi yang dilihat keadaan suami. Yang kedua yang dilihat keadaan istri. Yang ketiga ini yang dilihat keadaan dua-duanya. Wa yadhhar atharu hadzal khilaf dan akan nampak pengaruh atau bekas daripada perselisihan ini akan nampak bil misal tali dengan contoh berikut ini. Kita lihat contohnya. Idza kana zawju ghaniyan wa zawjah min a'ila faqirah, kalau suaminya itu orang kaya sedangkan istrinya dari keluarga yang miskin yang fakir, fa'ala al-qaul alladhi rajjahna, maka berdasarkan pendapat yang apa? Yang kami kuatkan, pendapat apa itu? Pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menguatkan keadaan suami jadi patokan belum? Keadaan suaminya jadikan apa? Patokan. Nah, ini contohnya kata beliau, kalau seandainya suaminya itu kaya, istrinya dari keluarga miskin, berdasarkan pendapat yang kami kuatkan yalzamuhu an alihah nafkota ghaniyin. masya Allah maka wajib bagi suami tersebut memberikan nafkah kepada istrinya seperti nafkah orang kaya maksudnya bagaimana maksudnya dilihat kondisinya gitu loh kalau suaminya kaya masa dia ngasih nambah baru kalau sepekan sama istrinya cuman taruhlah dikasih cuma 100 ribu misalkan. Paham ya? Kalaupun istilahnya cukup, ya alhamdulillah cuman dia harus melihat kondisinya gitu loh. Kebutuhannya gitu ya. Nah, barakallahu film karena lain ya kehidupan kehidupan itu lain keadaannya dengan satu dengan yang lainnya. Kita lihat di sini. Wa 'ala qawli bi anna al-mu'tabar hal zaujah kalau berdasarkan pendapat yang mengatakan yang jadikan patokan itu adalah keadaan istri, la yalzamhu illa nafqata faqir tidak mengharuskan suami ngasih nafkah kecuali nafkah seperti nafkahnya orang fakir. Amlum. Jadi nah barakallahu fikum seperti itu. Wa 'alal qaul bi anal mu'tabar haluhuma yu'khadhu bil mutawassit, masyaallah. Dan berdasarkan pendapat yang mengatakan yang dianggap itu keadaan dua-duanya, suami dan istri dilihat keadaannya, fa yalzamhu nafqata, nam barakallahu fikum atau nafqazal fa yalzamhu nafqatan mutawassitah Artinya apa? Wajib bagi dia untuk ngasih nafkah yang pas-pasan. Paham ya? Nah, pertengahan gitu ya antara suami dan istri lihat kondisinya. Amma fi nafaqatil aqarib, ini penting. Ada pun ngasih nafkah aqarib. Aqarib itu siapa sih? Kerabat dekat. Mungkin terkadang kita punya rezeki yang lebih buat siapa? Buat adik kita. Dan menikah kita ya, buat adik kita, buat paman kita, buat siapa intinya aqarib. Itu bagaimana caranya? Amma fi nafaqatil aqarib, adapun nafkah buat aqarib, fal ibrah bihajatil munfaq alaih. Yang jadikan patokan adalah kebutuhan yang nah barakallahu fikum diinfakkan kepadanya. Butuhnya berapa kasih sedikit itu yang ada tersebut. Naam. Fayu'tihi ma yahtaju ya kan? Dia memberikan sesuai dengan apa yang dia butuhkan saja. Jadi lebih dari itu untuk keluarganya intinya ya. Maksudnya seperti itu. Wal yalzamhu an yu'tiyahu nafqatan ghaniyan idza kana ghaniyan. Kalaupun dia pun orang kaya, maksudnya yang eh, suami ini orangnya kaya, itu enggak mengharuskan dia ngasihkan dengan apa pemberian seperti orang kaya kepada kerabatnya tadi itu. Pak maksudnya ya? Semuanya kembali pada keluarga inti. Suami, istri, anak itu keluarga inti namanya. Paham ya? Adapun dia enggak mau ngasih nafkah orang lain seperti kerabatnya taruhlah saudaranya atau saudarinya, boleh, tapi enggak seperti ketika ngasih nafkah keluarganya gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, walaupun dia punya kelebihan harta pun tidak mengharuskan untuk dia ngasih lebih banyak itu enggak harus. Kalaulah seandainya mau ngasih banyak enggak masalah. Intinya keluarga yang intinya itu. Istri, anak. Apa maksudnya ya? Seperti itu nah. Ikhwan fillah din azza jazakumullah, kita lanjutkan yang atas itu kata beliau wal mamalik dan juga mamalik. Mamalik itu budak. Budak juga wajib kita kasih nafkah karena milik milik kita itu. Nah. Wal ajra wa nahwihim wa nahwihim. Ajra itu maksudnya apa? Wal ujara afan, wal ujara Wal ujara itu para karyawan. Para karyawan yang kerjakan masa kita enggak menggajinya, harus digaji. Nah, cara menggajinya dilihat dengan apa? Uruf tradisi. Tradisi setempat berapa gajinya? Bayarannya berapa bayaran setempat? Paham ya? Antum manggil tukang dari Jawa dibawa ke Sumatera, ke Batam atau ke Aceh rata-rata. Sudah lain loh harganya sana ya. Tukang mungkin bisa 200 lebih, ya enggak? Nah, kalau antum gaji dengan gaji Jogja atau Jawa, kan berarti nggak sesuai dengan uruf. Jadi kita lihat kondisinya, sesuai uruf sana berapa itu ya. Untuk jadikan patokan di dalam menggaji. Ini namanya apa kemarin? Kan sudah kita lewati. Suatu adat atau tradisi kalau syariat itu sudah menghukumi dan menetapkan batasan-batasannya, wajib kembali mana? Syariat. Tapi suatu tradisi, kalau syariat itu hanya menetapkan secara globalnya, rinciannya itu kembali ke tradisi tadi itu. Tradisi maksudnya uruf. Maksudnya ya, masalah gaji, masalah pemberian, itu kan nggak dijelaskan dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah. Berapakah gajinya sekian-sekian ada enggak? Enggak ada, cuman wajib menggaji. Wajib ngasih nafkah. Itu kan disebutkan, cuman berapa nilai nafkahnya, nilai gajinya ada enggak dalam Al-Qur'an Sunnah? Enggak ada. Kembali ke uruf. Mahum salah. ewanam Kita lanjutkan. Bal Allah fi haqqi zaujat birruju' ilal al bima huwa a'am minan nafaqah. Masyaallah. Nah, kata beliau, bahkan Allah telah terang-terangan mengenai hak azwajat itu yaitu hak istri itu untuk kembali kepada urf tradisi yang mana itu lebih umum daripada sekedar nafkah wahwa al-mu'asyarah. yaitu apa? Al-mu'asyarah. Al-mu'asyarah itu maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum. Na'am hidup kekeluargaan. Paham ya? Maksudnya itu muasyarah itu bergaul dengan keluarga itu ya. Itu itu kembali ke situ. Bagaimana bergaul itu dikatakan uruf, dikatakan baik bagaimana itu secara uruf kita lihat. Qala wa ashiruhunna bil ma'ruf dan pergaulilah eh, mereka para istri dengan cara yang baik. Maksudnya ya pergauli di sini maksudnya itu hidup kekeluargaan itu istilahnya ya. Berkeluarga dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, baiknya ini Nah, barakallahu fikum kembali ke uruf tradisi tadi itu. Kita lihat fa Fa syamala jami'a ma yakunu baina zawjain min al-mu'asyarah al wal fi'liyah kan mencakup seluruh yang terjadi antara suami istri min al-mu'asyarah al-qauliyah yaitu berupa kekeluargaan yang berupa sifatnya qauliyah ucapan wal fi'liyah perbuatan itu dengan cara yang ma'ruf juga wa anna ala wa anna ala kulli kullin minhuma ar-ruju' fiha ila al-ma'ruf dan bahwasanya masing-masing keduanya yaitu siapa istri dan suami masing-masing keduanya kembali kepada perkara yang ma'ruf perkara yang baik itu pun lihat kepada uruf tradisi tadi itu. Paham maksudnya ya? Seperti itu na barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru di dalam langkah sehingga apa? menggugurkan dan juga membuat rusak hubungan di dalam kekeluargaan. Tapi semuanya upayanya terkondisikan. Dan insya Allah beginilah kalau dia itu paham Al-Quran Sunnah, semuanya itu akan terkondisikan. Bukan berarti yang namanya kekeluargaan itu gak ada masalah sama sekali. Pasti masalah itu ada. Pasti lah. Ya. Nah walaupun semesra apapun, seharmonis apapun, itu yang namanya permasalahan dalam rumah tangga itu ada. Pasti itu tidak? Pasti dijumpai. Cuman orang yang merasakannya itu harus pandai-pandai menyembunyikan atau menampakkan itu aja yang jadi permasalahan. Paham ya? Kalau dia menyembunyikan, pandai menyembunyikan, orang nggak akan tahu kalau dia punya masalah. Iya enggak? Tapi kalau dikit-dikit curhat sana, curhat sini, curhat sana, curhat sini, ini yang jadi permasalahan. Akhirnya terbongkar nanti permasalahan keluarga itu ke mana-mana. Tapi kalau dia pandai menahan, membendung, mengendalikan diri, itu yang terbaik. Sehingga seakan-akan keluarga dipandang kayak nggak ada masalah aja ya. <laughs> Masalah ada gitu loh. Cuman dia suami dan istri itu pandai-pandai merendam, meredam atau meredam ya, meredam permasalahan tersebut dan mengendalikan diri. Paham ya? Itu yang paling terbaik. Karena permasalahan nggak akan keluar gitu loh. Tapi kalau curhat sana, curhat sini, medsos sana, medsos sini, status, ya enggak? Paham ya? Status curhat sana, wah gini, begini, nah itu enggak bagus. Tersebar kemana mana nanti. Rahasia itu enggak boleh lebih dari dua orang. Rahasia itu dua orang saja rahasia itu. Ya enggak? Wa kullu sirrin ini syah. Setiap rahasia itu kalau lebih dua orang masih tersebar. Sudah bukan rahasia lagi. Paham ya? Ini sudah rahasia umum nih katanya. Rahasia umum berarti sudah umum. Oh ya, seperti itu. Jadi anak nasihatkan suatu ketika yang belum menikah atau sudah menikah, itu upayakan kalau ada permasalahan keluarga itu nggak usah diposting di grup atau posting di status kemudian disebar kemana-mana sehingga apa malah ketahuan permasalahan dalam rumah tangga itu. Paham ya? Pandai-pandai meredam diri, mengendalikan diri, mengkondisikan, mengendalikan diri dari itu ya, sehingga apa? Seakan-akan orang lihat tuh nggak ada masalah padahal ada masalah. Cuma masalahnya nggak nampak itu ya, aja. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza jazakumullah ini bagus sekali. Cabang yang berikutnya. Wa min furu'iha ruju'il mustahadah ila 'adatiha. Mustahadah itu perempuan yang keluar darah. Darah yang keluar dari perempuan itu adalah istihadah, darah haid, darah nifas. Itu antum pahami baik-baik walaupun antum sebagian belum punya istri tapi kan harus paham itu istilahnya ya. Darah haid, Darah istihadah, darah apa? Nifas. Darah nifas itu darah yang keluar ketika eh, proses persalinan. Paham ya? Nah, melahirkan keluar darah itu darah nifas. Paham ya? Itu hukumnya apa hukumnya? Hukumnya seperti darah haid. Enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Paham ya? Nah, nah kalau istihadah ini itu darah yang keluar bukan karena haid, bukan karena nifas, tapi karena mungkin ada unsur luka dari dalam. Mungkin luka pada dinding-dinding rahim sehingga keluar darahnya, itu syuting. Boleh sholat, boleh puasa, nggak masalah. Paham ya? Nah, Tapi kalau mustahadoh di sini yang diinginkan adalah haid, itu nanti dikembalikan ke tradisinya. Adatnya berapa hari gitu loh. Ada orang haid itu kan kadang normal ada enggak? Normalnya telah sepekan. Ternyata kalau tidak normal bagaimana? Dikembalikan ke adatnya ini. Adatnya ini nanti pun nah barakallahu fikum masih melihat lagi tanda-tandanya melihat juga nah barakallahu fikum cara bedakannya. Karena yang namanya tanda-tanda itu penting juga. Ini darahnya darah haid atau bukan? Penting itu ya. Karena kalau kita nggak nggak bisa bedakan dikirain darah biasa ternyata darah haid. Nanti akan kita lihat rinciannya. Termasuk tabangnya juga kembali mengembalikan apa? Nah, kembalinya mustahadhah yaitu perempuan yang haid. Mustahadhah ini kemungkinan besar haid di sini ya. Ila adatnya kembali kepada adatnya kebiasaannya. Summa ilal 'adah al-ghalibah. Kemudian setelah itu nanti kembali kepada apa? kebiasaan yang dia itu merasakan hal tersebut ghalibah kebanyakannya apa? sita ayam yaitu enam hari. Au sab'ah atau 7 hari. Ini sudah ma'ruf nih ya. Kalau yang normal normalnya kebiasaannya perempuan tuh haid itu enam hari tujuh hari. Sepekan lah sepekan. Tapi ada juga terkadang sebulan itu enggak haid. Dua bulan enggak haid juga atau haidnya selang-seling macam-macam. Nah, kita lihat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih bawah itu. Asqatal muallifu rahimahullah martabatna martabatan tsaniyah bainal martabatain. Al muallif di sini seakan-akan menggugurkan, tidak menyebutkan tingkatan yang kedua dari dua tingkatan yang ada. Tingkatan yang pertama tadi apa? Tingkatan yang pertama itu kembali ke adat kebiasaan dia, ya enggak? Berapa hari? Itu satu baru satu. Yang dua sama beliau enggak sebutkan. Sama Al-Imam Sa'di enggak sebutkan. Nah, baru sekarang kita, kita sebutkan. Kata beliau wa yatamyiz membedakan. Setelah kita melihat kebiasaannya berapa hari, lari kemana? Tamyiz membedakan antara ini darah haid atau darah darah haid atau darah nifas atau darah apa? Harus bedakan dia. Nah, itu penting juga bedakan karena nanti kalau nggak bisa bedakan, khawatirnya keliru menghukumi gitu loh. Kita lihat. Li'anna tamyiza laisa ruju'an ilal adah. Karena membedakan itu tidak kembali pada adat, tidak kembali kepada kebiasaan. Paham ya? Apa ya? Bal ila alamatin fil haid. Bahkan kembali bertanda ketika haid. Tanda pada Nah barakallahu fikum ketika haid tersebut. Wa hadza wajhun isqatuha minal kitab. Sisi ini ternyata apa? Nah barakallahu fikum tidak disebutkan dari kitab. Imma saqat, saqat itu maksudnya di dalam pencetakan itu nggak sebutkan itu atau mungkin karena beliau juga nam lale untuk menyebutkannya itu loh seperti itu kita lihat wa inna fal mustahadah tarji' ila 'adatiha in kana laha 'adah ini penting orang yang haid itu kembali kepada kebiasaan dia kalau dia punya kebiasaan paham belum biasanya sebulan sekali sebulan sekali akhir bulan satu pekan kok berikut-berikutnya nam ketika akhir bulan itu keluar darah Darah haid atau bukannya? Dia ragu dia. Kembali pada kebiasaannya, biasanya kapan itu? Penting itu ya. Kebiasaannya kapan? Biasanya akhir bulan. Eh, enam hari taruhlah. Ya berarti itu ukurannya di antaranya. Tapi kalau fikum setelah itu summa ila tamyiz. Kemudian kembali tamyiz, dibedakan darahnya bagaimana? Afan aja ya. Nah, eh, saya tak sebutkan termasuk ciri-ciri darah haid itu adalah darahnya kental, kehitam-hitaman, baunya tidak sedap. Dah itu. Itu sebutan para ulama ya. Terjemahan gitu aja ya. Jadi kental, agak kehitam-hitaman, baunya tidak sedap. Itu termasuk ciri-cirinya. Berarti nanti kalau misalkan keluarnya kok merahnya merah segar, kemudian baunya bau darah normal, itu kemungkinan besar istihadah. Kemungkinan besar istihadah. Jadi terbedakan itu loh, terbedakan. Apa maksudnya ya? Jadi kalau misalkan bingung, itu kembali ke kebiasaan dia kapan haidnya. Oh, kebiasaannya sebulan sekali akhir bulan. Nah, akhir bulan kok keluar darah ini darah apa? Bingung antara darah haid dengan darah apa? Istihadah. Tamyiz, larinya ke tamyiz. Bedakan dulu, cek dulu. Darahnya bagaimana? Sifatnya itu. Penting itu ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau, "Nam, summa ila tamyiz illam yakun laha 'adah bi an Nabiin barakallahu fikum bi an asabatha al-istihadah min awwali ma bada'a bihi biha al-haid." Nah, perhatikan ini. Kemudian kalau dia nggak punya kebiasaan haid tertentu, kan orang macam-macam haidnya ada yang normal ada yang enggak. Maka kembali pada tamyiz. Nah, wahana bingung ini, nah biasanya nggak apa haidnya nggak normal dalam artian kadang haid kadang tidak misalkan. Berarti kembali tamyiz ini. Membedakan harus pandai-pandai bedakan. Ingat-ingat, hitam, kental, baunya enggak sedap. Itu diantara itu termasuk ciri-ciri yang sering disebutkan para ulama itu diantaranya. Nah, kita lihat Iya, itu dengan catatan apa? Dia nggak bisa apa? nggak punya kebiasaan tertentu sehingga apa? haidnya itu nggak apa? nggak rutin gitu loh ya. Seperti itu bagaimana kata beliau? Fa in lam yakun laha adah wala Ini yang berikutnya. Jadi yang pertama tadi kembali ke kebiasaannya dia kapan haidnya. Yang kedua kalau nggak punya kebiasaan tertentu kembali ke tamyiz, dibedakan, ngecek darahnya. Kalau yang ketiga ini fa in lam yakun laha adah wala dia nggak punya kebiasaan kebiasaan tertentu paham ya? Dia tidak punya kebiasaan tertentu, kemudian juga nggak bisa bedakan, ewa. Ya, nah, barakallahu fikum. Maka apa? Maka kita lihat nam raja'at ila ghalibi 'adatin nisa sitta ayyam aw sab'ah. Masyaallah. Kembali kepada ghalib yang paling besar. Kembali kepada ghalib yang paling besar. Kembali kepada kebiasaan perempuan yang paling besar dan umum yaitu apa? 6 hari atau 7 hari. Apa namanya ini? Nah, ini penting ini. Jadi kalau misal yang pertama tadi gini, kalau dia punya kebiasaan rutin, haidnya kapan? Nah, itu jadi ukuran. Kalau nggak punya kebiasaan rutin, tamyiz, bedakan ini darah haid atau bukan. Paham ya? Kan darah haid dengan darah yang segar itu lain, gitu loh. Nah, itu bedakan mudah sekali ya sebenarnya ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau dia nggak punya kebiasaan tertentu haidnya pada tanggal sekian atau bulan sekian misalkan dan tidak bisa membedakan juga, maka kembali kepada apa? Kebanyakan kebiasaan wanita itu haidnya berapa hari? Berapa hari kebiasaannya? 6 hari atau 7 hari? Sepekan lah taruhlah. Itu kembali ke situ. Itu termasuk cara untuk mengukur apa? Biar nanti faham. Nah. Kita baca lagi bawahnya itu, wa min dzalika aidan idza kana min 'adatil insan annahu idza aqsama istathna. Seperti itu pula seperti keadaan kebiasaan orang kalau dia itu bersumpah itu mengecualikan. Wallahi insya Allah, Itu namanya istisna. Dia bersumpah tapi apa Allah, Demi Allah, aku enggak akan masuk ke rumah si insya Allah. Nah, itu loh. Itu kan lain lagi. Hukumnya lain loh dengan antum ngasih Allah. Demi Allah, aku tidak akan masuk rumahnya si fulan. Itu lain dengan demi Allah, aku tidak akan masuk rumahnya si insya Allah. Nah, insya Allah namanya istisna. Pengecualian jika Allah taala menghendaki. Nah, itu lain lagi kita lihat yakni qala Insya Allah syakka hal istisna Maksudnya ketika ada orang sumpah itu kebiasaan orang itu ketika sumpah dia pakai istisna, Allah. Nah, sekarang orang ragu gitu, apakah dia pakai Insya Allah atau tidak? Faladaina amron. Sekarang kita punya dua dua apa? Dua patokan. Al asal itu hukum asal, wa ada. Hukum asalnya orang sumpah itu enggak ada istisna, hukum asalnya. Demi Allah, demi Allah itu benar-benar sumpah itu. loh. Yang kedua ada tradisinya atau kebiasaan. Kebiasaan bagaimana orang ini? Kalau si fulan ini kebiasaannya sumpah dia mengecualikan. Maka insyaallah tadi. Nah, itu penting juga. Fa nuqaddim al-'adah wa nahkum bi annahu qad istathna kama hiya 'adatuh. Maka yang seperti ini kita dahulukan kebiasaan dia, tradisinya tadi itu, kebiasaan dia dan kita menghukumi bahwasanya dia telah mengecualikan pada sumpahnya sebagaimana kebiasaan dia. Jadi kita lihat orangnya itu loh, orangnya ini biasanya kalau sumpah bagaimana itu. Kalau orang ini yang si fulan ini kebiasaan kalau sumpah itu dia mengecualikan maka insyaallah. Nah, suatu ketika dia sumpah, wallahi demi Allah. Nah, ternyata dia orang bingung ini pakai insyaallah atau tidak. Kembali ke kebiasaan dia. Nah, seperti itu. Wa in kana al-aslu adamul istisna. Walaupun hukum asalnya sumpah itu enggak ada istisna. Jadi kalau dia melanggar sumpah tersebut bayar apa? Kafarah. Imma bebasan budak Ima memberi makan berapa orang miskin? sepuluh orang miskin sampai kenyang. Ima puasa tiga hari berturut-turut. turut maksudnya ya? Seperti itu. Nah. Lakin lamma kana ya'tadul istisna hamalna hadzal mashkuk fihi 'ala al-'adah. Akan tetapi tatkala pengecualian ini sudah menjadi kebiasaan, dia sumpah tadi biasanya mengecualikan dengan insya Allah tadi itu, kita bawa sesuatu yang diragukan ini kepada kebiasaan tersebut. Paham belum? Kepada kebiasaan adat, adatnya. Karena raddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mustahadha ila ardiha. Sebagaimana Rasulullah juga mengembalikan perempuan-perempuan yang haid yang ragu kembali kepada apa? kebiasaan dia bagaimana. Paham maksudnya ini? Paham insyaallah ya? Nah, jadi darah yang keluar dari perempuan itu ada berapa kesan? Apa itu? Dan haid? Nifas? Istihadhah. Yang suci yang mana? Istihadah. Nifas sama haid enggak boleh sholat, oleh puasa sampai suci. Susinya kalau darah haid normalnya satu pekan biasanya. Kalau darah nifas normalnya walaupun enggak harus 40 hari. Paham ya? 40 hari tepat patokan yang seringnya. Terkadang ada 40 lebih, ada juga kurang dari 40, itu normalnya saja. Ghalibnya seperti itu. Ikhwani fillah, dan wa'azakumullah, kita selesaikan berikutnya Wa min dzalika al-uyub wal ghabn wa tadlis. Di antara kaidah ini juga masuk dalam kaidah ini juga masalah uyub, cacat. Cacat-cacat wal ghabn, penipuan wa tadlis, penyamaran. Maksudnya dalam dalam masalah apa sih? Transaksi jual beli. Mau transaksi jual beli atau transaksi yang lainnya, al-uyub, cacat, wal ghabn, penipuan, wa tadlis, penyamaran Naam yurja' fi dzalika al ma'ruf bainan nas. Itu semuanya dikembalikan kepada apa? Perkara yang ma'ruf yang dikenal oleh manusia di antara manusia. Kemudian uruf tradisi ini termasuk penipuan atau bukan itu loh? Paham belum? Ayo na'am. Mimma addahu nas ghabnan aw 'aiban aw tadlisan aw ghashan qaliqa bihil hukm masyaallah. Eh, barakallahu fikum. Perkara-perkara yang manusia itu menganggap itu adalah penipuan atau cacat atau penyamaran, tadlis yang mungkin samar gitu ya. Nah, au ghasyan atau penipuan sama aja, maka barulah hukum itu diterapkan padanya. Jadi kita ngelihat itu loh. Ada orang jualan taruhlah jualan apa? Nah, barakallahu fikum e, jualan buah. Nah, barakallahu fikum buahnya tersebut yang bagus ditaruh di atas satu keranjang itu yang bagus taruh di atas. Yang jelek taruh di bawah. Nah, barakallahu fikum. Itu nanti kan ada cacat, mungkin ada cacat, mungkin ada penyamalan, mungkin ada penipuan di situ. Nah, ya, kita lihat urufnya tradisinya bagaimana. Tradisinya orang kalau beli kan milih. Milih dulu. Milih mana yang bagus mana yang jelek. Paham ya? Seperti tujuannya apa tujuannya? Biar tidak ada eh, yang tertipu nanti di situ. Nah, Secara uruf, secara tradisi memang seperti itu keadaannya. Kalau penjualnya bilang, "Pokoknya kau beli nggak boleh milih." Ambil langsung. Itu berarti menyelisih, menyelisih apa dia? Menyelisih uruf tradisi tadi itu. Orang milih gitu loh. Milih yang bagus, yang jelek dibuang, misalnya seperti itu. Nah, nah ternyata kalau dia seperti itu ternyata kalau dijual langsung ini bagus semua kata dia. Bagus semua ternyata setelah dibuka ada yang busuk di bawah. Berarti dia kan nipu, bohong. Nah itu baru ketahuan itu. Nah seperti itu baru dihukumi enggak jadi beli misalkan. Wa min dzalika ar-ruju' ila qimatil misl fil eh, bil mutaqawwamat wal mutlafat wad damanat. Ini penting juga ini Wa ghairiha. Artinya apa? Termasuk dalam kaidah mengembalikan suatu hukum kepada tradisi atau kepada adat kebiasaan itu diantaranya antaranya adalah kembali kepada qimatul misl. Yaitu harga yang semisalnya. Ketika apa? ketika merusakkan barang orang lain atau ketika minta jaminan atau yang selainnya. Nah, maksudnya ya ini penting ini ya. Nah, mutlafat itu maksudnya barang yang dirusakkan. Domanat itu tanggung jawab. kawamat juga sama. Paham belum? Contohnya antum merusakkan barang. Barangnya itu harganya berapa? Taruhlah harganya 100 ribu. Antum ganti harga yang semisal barang itu gitu loh. 100.000 ribu juga itu loh. Itu maksudnya. Nah, paham belum? Kecuali kalau apa? Kecuali kalau nanti kalau sifatnya itu harus misal, harus sama persis barang, berarti harus barang itu walaupun harganya harganya lebih pun intinya dia gantikan barang. Taruhlah dia ngomong anak nggak mau uang, pokoknya mau barang. Otomatis dia tanggung jawabnya kan barang. Ternyata barang yang dia beli itu lebih mahal daripada barang barang yang dia rusakkan. Itu bukan urusan dia. Intinya dia tanggung jawab mengembalikan barang yang sama. Paham belum? Eh, kalau hukum asalnya gini. Kalau merusakkan barang orang lain, tanggung jawabnya itu sesuai dengan harga barang yang dia rusakkan. Tapi kalau orang lain nggak nggak mau dengan uang, mau pengennya barang pokoknya. Ya udah dikembalikan barang seperti itu. Kalau baru dikembalikan baru, kalau bekas tarikannya bekas. Intinya apa? Kita nggak mandang nilainya harganya berapa, yang penting kembalikannya barang sama. Seperti itu. Kita lihat di sini. Warruju ila mahrin mahril misl liman wajabalah mahrun walam sam. Ini juga sama. Kembali masalah mahar Nah, barakallahu fikum, kalau masalah mahar pun kembali kepada mahar yang dianggap itu sama di sekitar situ, tradisinya. Nah, bagi orang yang wajib untuk apa? Nah, barakallahu memberikan mahar untuk wanita tersebut dan tidak disebutkan namanya taruhlah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nah barakallahu fikum dia menikah, maharnya ada. Nah, cuman si perempuan ini ngomongnya terserah gitu loh. Maharnya apa ya kira-kira Pak? Ngomong sama calon mertua uh, eh, calmer, calon mertua. Paham ya? Nah, dia ngomong, "Pak, kira-kira maharnya apa?" Calon mertuanya, calmer ini nanya kepada putrinya. Apa? Kata putrinya terserah katanya. Maharnya nah, terserah katanya. Nah, kita sebagai calon eh barakallahu fikum apa? Calon apa istilahnya? Calon calon menantu. Itu ya. Itu bagaimana kita ini? Wah, kalau terserah gitu ya enggak usah dikasih mahar aja lah. 2000 rupiah aja katanya. Berarti dia enggak paham. Dia harus melihat ya rata-rata juga, rata-rata dalam artian urufnya itu bagaimana yang layaknya gitu loh. Paham ya? Taruhlah dia mau terserah terserah, cuman kan kita nggak mungkin langsung kita nggak sama sekali kan nggak mungkin gitu loh. Paham ya? Misalkan taruhlah dua juta sudah dianggap bagus ya dua juta, taruhlah seperti itu kan gitu. Jadi seperti ini penting juga karena posisinya perempuan itu tanya maharnya apa nggak nggak ngomong itu loh, terserah katanya. Ada kan seperti itu? Ada kan? Ada. Nah, kita sebagai istilahnya yang calon menantu tadi atau calon suami tadi itu kita harus apa? Berpikir. hurufnya berapa ya tradisinya? Oh, kalau di sini tradisinya 10 juta. Wah, kalau itu nggak mampu anak. Nah, terus gitu loh. Ya enggak karena di sebagian tempat itu hurufnya itu 10 juta lah lama-lama hari itu. Seperti itu. Tapi kita katakan Nah, selama musyawarah itu masih bisa berlangsung, eh, dimusyawarahkan. Bagaimana kalau kita nggak mampu? Apakah di taksi? Taksi itu dicicil. Mahar boleh cicil ya. Cicil nggak masalah, taksi dan nanti. Nah, barakallahu film atau bagaimana gugur atau gagal aja karena enggak mampu tadi itu, boleh juga. Karena kan semampunya. Paham ya? Pernikahan itu kalau dia misalnya taruhlah maharnya enggak mampu, dia boleh gagalkan karena enggak mampu tadi itu. Oh, yang gagalkan maksud itu ya ngomong, ngobrol, mungkin anak terus terang enggak kuat kalau mahar segitu. Nanti dimusyawarahkan lagi. Caranya gitu. Nah, minta niat. ausufnya tasniatan fasidah atau disebutkan maharnya tapi penyebutannya itu rusak. Rusak itu maksudnya keliru atau dengan cara yang tidak normal gitu penyebutannya. Maka taruhlah maharnya seharusnya menyebutnya menyebutkannya itu seharusnya sesuai dengan kebiasaan atau tradisi tapi dia malah lebihkan penyebutannya sehingga orang memahaminya lain gitu. Itu diulang lagi enggak masalah. Kembali ke orofnya berapa? Orofnya bagaimana itu. Wa kadzalika ruju ila ujratil misl fil fil ijarat allati lam tusam allati lam tusamma fiha al-ujrah. Ini juga penting. Seperti itu pula apa? Kembali ke tradisi dan adat mengenai ujroh yaitu gaji atau pembayaran. Nah, barakallahu fiikum berkaitan masalah apa? Mengontrakkan barang atau mengontrakkan tempat yang tidak disebutkan berapa harganya. Amlum. Nyewa barang tapi pemilik barang nggak nyebutkan harganya berapa. Itu antum nanti bayarnya harus sesuai dengan orosnya berapa gitu loh. Pak, anak nyewa dulu nih Pak ya. Ya, Pakai aja misalkan. Atau kita, kita pakai. Kan nggak nyebutan berapa harganya. Nah, itu nanti antum jangan wah ini kelihatannya orangnya diam aja dikasih 5000 tok. Enggak. Nanya, biasanya berapa di tempat sini? Oh, biasanya kalau nyawa dari pagi jam 6 sampai jam 12 siang itu 100 ribu. Ya udah kembali ke orof, kasih 100 ribu gitu loh. Bukan karena orangnya diam akhirnya atau kasih 5 ribu gitu loh. Apa maksudnya ya? Itu penting juga seperti itu. Penting. Nah, Al-sumiyah tasmiyatan ghair sahih atau nam dinamakan dihargai tapi harganya harga enggak benar. Harganya tinggi misalkan. satu jam satu juta misalkan. Penamaan yang tidak benar kan istilahnya. Padahal pada hakikatnya cuman satu jam taruhlah seratus ribu gitu loh. Jadi seperti itu kembali ke uruf. Urufnya berapa gitu loh. Paham belum? Nah, seperti itu. Wa furum hadal asl la tuhsa. Cabang ya, yang tercabang dari kaidah asal ini, kaidah apa tadi? Al-adah muhakkamah, tradisi atau kebiasaan atau adat itu bisa jadikan sandaran atau patokan hukum itu kata beliau toh sah tidak terhitung banyak sekali cabang-cabangnya kita selesaikan bahwa itu kalamnya Syekh Muhammad bin Salim saimin hada idza kana al-ajir qad nasaba nafsahu lidzalik ini kalau seandainya na barakallahu fikum orang yang mengontrakkan tersebut sudah menan, sudah menetapkan dirinya untuk hal tersebut contohnya apa kal ghassal ghassal wal banna ghassal itu laundry banna itu tukang bangunan nah itu kan antum tatanannya pun kalau seandainya dia nggak ngasih harganya sekian antum harus paham kembali ke orufnya berapa belum seperti itu nah paham maksudnya ya Nah, ini sudah dia ini memang pekerjaannya seperti itu. Pekerjaannya dia laundry, pekerjaan dia tukang bangunan. Nah, itu nanti kalau misalkan taruhlah dia nggak ngomong harganya sekian atau ngundang suruh ngerjakan, ya kasih normalnya berapa gitu loh. Kan gitu. Taruhlah hari Ahad, libur enggak tukang bangunan biasanya? Libur. atau panggil ke rumah antum, Pak tolong dibangunkan anu e, bangunan di belakang rumah lah. Antum undang itu. Nah, apakah mungkin cuman kerjasama saja dalam artian cuman e, manggil tukang kemudian enggak ngaji kan enggak mungkin. Hukum asalnya kan kembali ke asal itu ya. Itu nanti antum ngasihnya juga normalnya berapa kalau tukang itu sehari? Pak maksudnya? Ngasih sehari taruhlah 200 kasih 200. Paham maksudnya ya itu ya? Ewa. Contoh yang lain ghasal. Ghasal itu laundry. Ya, laundry tukang cuci baju juga kita lihat orsnya berapa, sekilonya berapa, dua kilonya berapa. Kan gitu. Nah. Kata beliau, wa amma idza mutabarri mutabarri'an fala ujrata ya, ini lain lagi. Kalau mutabarri', mutabarri' itu maksudnya orang itu ngasih tenaganya cuma-cuma. Eh, inginnya apa istilahnya ya? Mendonorkan tenaganya gitu lah istilahnya. Paham ya? Dan ingin membantu, mutabarri' itu membantu Nah, dalam keadaan cuma-cuma tanpa digaji. Nah, itu nggak perlu antum gaji itu loh. Karena insya Allah besok libur nih kerjanya. Tak, tak insya Allah tak bantu bikin kamar mandi lah taruhlah. Dia ngomong gitu kan. Berarti mutabarri. Dia ingin berbuat baik, ingin bantu. Itu nggak perlu antum gaji gitu loh. Nggak perlu gaji berapa nggak perlu. Dan dia nggak mau karena dia ingin bantuan itu. Masalah tuh yang terakhir permasalahan hal narji' ila al-'urf mutlaqan fi ma idza warada fi syara' hukmun wa lam yuhad Kata beliau, apakah kita kembali ke uruf tradisi secara mutlak? Apabila telah datang dalam syariat suatu hukum, tapi tidak menentukan, tidak apa, tidak menetapkan dengan suatu ketetapan. Belum. Contohnya apa contohnya? Masalah gaji menggaji tadi itu. Itu kan datang dalam syariat kalau orang menjadikan apa karyawan itu harus dikasih gajinya sebelum keringatnya apa? Kering, ya enggak? Sebelum keringatnya kering. Nah, itu tapi gajinya berapa disebutkan nggak? Sebutkan enggak gajinya berapa? Hah? Disebutkan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah enggak gajinya berapa gitu? Rinciannya enggak. Nah, itu apakah kembali ke uruf juga? Al-jawab amma ma ta'allaq bi huquqin nas fa inna fa inna nuqaddim ala uruf. Ini penting ini. Adapun kalau itu berkaitan dengan hak manusia, maka kita kembali kepada apa? Kita mendahulukan uruf tradisi. Kebiasaannya berapa? Paham belum ini? Ini kalau kembali ke kalau kembali ke hak manusia itu loh. Nah, Fafi babil aiman, masalan maka dalam bab aiman sumpah, sebagai contoh, aiman itu sumpah dari jamak dari yamin ya. Nuqaddim al-'urf 'ala al-lughah. Kita kembalikan apa? Kita lebih dahulukan uruf, tradisi daripada bahasa. Mari bahasa itu bahasa Arab kita lihat. Secara bahasa itu maksudnya ya. Li'anna al-muta'araf 'inda an-nas idza kana yukhalif al-ma'lum min al-lughah al-arabiyyah fa inna al-lughata takunu mansukhah. Dikarenakan yang sudah dikenal di antara manusia itu apabila Nah barakallahu fikum, sesuatu itu menyelisih yang sudah dikenal, eh, baik itu bahasa Arab pun, maka bahasa tersebut akan dihapus. Paham ya? Dia tetap kembali ke tradisi orang-orang manusia itu. Sama selain sebagai contoh, idza qala rajul kalau ada yang mengatakan talaqtu zaujati. Aku mencerai, menceraikan apa? Istriku. Ini secara, secara syariat kan lafaznya seperti itu. Talaqtu zaujati atau anti talik. Fala iskal annahu nam talaqun fi syara' wa fil lughatil arabiyyah. Ini enggak ada iskal. Secara bahasa Arab, secara syariat sudah cerai ini. Amma idza qala khallaitu zaujati. Eh, aku lepaskan istriku. Aku biarkan istriku. Yang antum pahami apa? Dilepaskan, dibiarkan otomatis apa? Enggak dikasih nafkah. Berarti ini maknanya cerai gitu loh, secara uruf. Kita lihat. Fala syakka annahu talaqun 'indal amah ya enggak? Menurut orang awam itu lafaz cerai gitu. Aku lepaskan istriku, aku biarkan istriku. Menunjukkan bahwasanya apa? dan gak kasih nafkah, dia melepaskannya. Paham Jadi terkadang seperti itu kan hak manusia ini kembali ke uruf tadi itu. Mahum soalnya ya? Ayo na'am. Tapi kalau berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa taala atau agama ini tentunya kita na'am barakallahu fikum mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini tadi adat istiadat atau tradisi atau kebiasaan manusia terkadang bisa menjadi patokan hukum itu kalau mengenai apa hak-hak manusia. Paham ya? Yang tidak dijelaskan batasan-batasan dalam syariat. Kalau sudah dijelaskan ya kita enggak boleh. Contohnya apa? Lidzakari mislu hadil unsayain. Bagian anak laki-laki itu lebih banyak dua kali lipatnya dari bagian perempuan. Itu secara syariat itu ya. Akhirnya kalau di sini gua tradisi di sini ini kalau bagi warisan bagi rata, laki-laki perempuan sama katanya. Ikut mana sekarang kita? Ikut syariat atau tradisi? Syariat karena syariat datang penetapannya gitu loh. Sekian-sekian itu datang gitu loh. Paham ya? Seperempat, seperdelapan, setengah itu kan datang semua. Nah, itu nggak boleh kita akal-akalin. Mahum insyaallah. Ewa. Nasallahu selamat wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.